بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kita masih membahas tentang masalah uslub syarti. Poin berikutnya adalah iktiran jawab syarti bil fa. Jawab syarat itu bergandengan dengan fa. Pada asalnya jawab syarat tidaklah bergandengan dengan fa. Ila akan tetapi wajib Jawab eh, syarat bergandengan dengan fa baik adat syarat itu adalah berupa adat yang menjazmkan ataupun adat yang tidak menjazmkan jika jawab syaratnya adalah berupa jumlah ismiyah baik jumlah tersebut adalah kalimat positif ataupun kalimat negatif menjadak fanajahu halifuhu siapa yang sungguh-sungguh siapa yang rajin maka keberhasilan adalah kawannya. Maka besar syarti jumlah ismiyah jadi adalah kalimat positif. Maka karena jumlah ismiyah wajib jawabnya diberi fa. Yang sukmullahu fala ghalibalakum. Jika Allah menolong kalian, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Jawab syarat berupa jumlah ismiyah mantiyah yang merupakan kalimat negatif. Kemudian yang kedua, jika jawabnya berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya adalah fi'il tolabi. Artinya berupa perintah, larangan, ataupun istifham, ataupun kalimat tanya. Ida marita fatba nusat tobibi. Jika engkau sakit maka ikutilah nasihat dokter. Maka di sini jawabnya berupa fil amr fatwa. Jika kulit tapi amalin pada tukasir fihi. Jika engkau dibebani dengan satu pekerjaan, maka janganlah engkau meremehkan atau ceroboh untuk melakukan dalam dalam pelaksanaannya. Jadi jawab e, syarat berupa jumlah eh, berupa fi'il nahi. Ida hadas tuka bisri fahal taktumuhu. Jika aku menceritakan padamu satu hal yang rahasia, maka apakah engkau menyembunyikannya? Maka jawabnya berupa istifham. Maka ada fa'nya. Kemudian yang ketiga adalah jika jawabnya berupa jumlah fi'liyah, fi'liyah fil jamid. Artinya fil yang layak tasarraf, yang tidak berubah-ubah, yang tidak memiliki mutar dan amar. Contohnya laisa asa nikmat dan bisa. Man afsa sira falaisa bi aminin. Siapa yang menyebarluaskan rahasia, maka bukanlah dia seorang yang amanah dijawab syaratnya mengandung fa karena jawabnya berupa laisa. Anta ta'awanu fa ni'ma ma tasna'un. Jika kalian saling bekerja sama, maka sungguh baik apa yang kalian lakukan. Yang terakhir, e, jika jawabnya berupa jumlah fi'liyah, didalui lan, atau ma, atau qad, atau sin, atau sofa. In asauta amri falan tanala mahabbati jika engkau durhaka dengan perintahku maka engkau tidak akan mendapatkan rasa cintaku jawabnya berupa lan maka ada fa'nya in fama amtani'u an mukafa'atika jika engkau rajin dan sungguh-sungguh maka aku tidak menolak untuk memberikan hadiah kepadamu maka jawabnya berupa ma Man amala bi amali faqad asaa faqad asaa ila watanihi. Siapa yang uh, ceroboh dalam bekerja, dalam melaksanakan pekerjaannya, maka dia telah berbuat buruk kepada tanah airnya. Mendolaman nasab fasaf yandamu siapa yang menyakiti atau mendolim orang lain, maka dia pasti akan menyesal. Maka jawabnya pakai saufa, maka ada fa'ya. Catatan ilahat itu bisa kita lihat bahasanya adat syarat yang menjazmkan itu menjazmkan dua fiil, fiil syarat, fiil syarat dan jawabnya. Tola makanan eh, Uh, meskipun jumlah jawab syarat itu tidak berganda dengan fa, contohnya man yakmal man yanja Amaida takna jawab syarti bil fa. Adapun jika jawab syarat itu bergandeng dengan fa, maka fiilnya marfu mansub atau majzum bihasabi keihi fil kalam tergantung kedudukannya dalam kalimat. Kemudian Watakul jumlah puluha jumlah syarat tersebut seluruhnya posisinya dalam posisi jazm menyakmal fasofa jauh maka yang jauh marfu yang jauh filon mudhari'un marfu dengan doma fa'il yang dhamir mustatir takdirnya huwa wajumlah jumlah jumlah yang terjadi fi'il dan fa'il mahalnya jazm jawab syarat Ya, maka fiil e, adat yang menjazmkan dua fiil itu men, bisa menjazm, menjazmkan dua fiil jika jawabnya tidak bergandeng dengan fa. Jika jawabnya bergandeng dengan fa, maka fiil jawab itu boleh jadi marfu, boleh jadi mansub, boleh jadi majzum tergantung situasi, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Kemudian uslubul qasam. Pengertian uslubul qasam. Uslubul qasam adalah di antara cara untuk taukid menguatkan sebuah kalimat. Di antara cara menguatkan sebuah kalimat adalah dengan memberinya sumpah. Dan yang namanya uslubul kosam, yatakawan terbentuk dari pertama adat kosam. Yang kedua muksam bihi yaitu sesuatu yang disebutkan sebagai sumpah dan yang ketiga adalah jawab kosam yang disebut juga dengan muksam alaih adat kosam muksam bihi dan muksam alaih contohnya wallahi layati ahakun demi Allah hak kita tidak akan hilang Wawunya wawul qasam, Allahnya nyalakul jalalah disebut muksam bihi. Maju dengan kasrah dan jadi ahakuna ini kosam atau muksam alaih. Bimayari berikut ini penjelasan untuk masing-masing dari rukun uslubul kosam yang terdiri dari tiga rukun. Rukun yang pertama adalah adat kosam. Adat kosam adalah wawubak bak, dan tak dan semuanya di huruf yang menceritakan isim setelahnya. Namun catat, namun ingat tak kosam tidaklah masuk kecuali untuk lafaz jalalah yaitu Allah. Kemudian muksam bihi, muksam bihi biasanya adalah lafzul jalalah yaitu Allah dan sebagai lafaz yang jaraklah biasa digunakan sebagai muksam bihi sebagaimana hakikat hayatika dan yang lainnya. Ya. Namun catatan namun jika muksambinya selain Allah atau sifat Allah, maka ini adalah kemusyrikah. Kemudian jawab kosam atau muksam alaih. Jawab kosam boleh jadi jumlah ismiyah, boleh jadi jumlah fi'liyah. Maka jika jawab kosam adalah jumlah ismiyah positif, wajib dikuatkan dengan inna dalam atau inna saja. Wallahi inna fa'il al-khairi dan mahbubun. Demi Allah sungguh pelaku kebaikan adalah orang yang disukai oleh banyak orang. Bisa ada ina ada lam. Atau ina saja wallahi inna fa'ilal khairi makbubun. Waidakan dan jika jabur sama ada jumlah filiyah dalam bentuk kalimat positif dan fiilnya adalah fiil madhi ukidal jawabu maka jawab kosam diberi taukid dengan kot lam atau kot saja Allahi lakot atau tu'am roka. demi Allah aku sungguh telah mentaati perintahmu atau kot saja Allahi kot atau tu'am roka. Waidakala jawabul kosam jika jawab kosam adalah jumlah fi'liyah dalam bentuk kalimat positif dan fi'ilnya adalah fi'il mudhari maka diberi tauke dengan lam qasam dan nun taukid wallahi la uhasibannal muqassira demi Allah aku akan membuat perhitungan akan melakukan evaluasi untuk pekerja yang mukasir yang seenaknya yang tidak disiplin ini lam dan nun tauke Adapun jiwa jika jawab kosong di dalam kalimat negatif maka tidak diberi taukid. Baik dia berupa jumlah isim atau jumlah fi'liyah. Wa hakika lan najaha ilal bil mutabarati. Demi Allah, demi hakmu tidaklah ada keberhasilan kecuali dengan penuh ketekunan. Di sini tidak ada taukidnya karena Jawabnya berupa kalimat jumlah ismiyah kalimat negatif. Wallahi mayadi'u mayadi majhuduka. Demi Allah tidaklah sia-sia jerih payahmu. Kemudian poin berikutnya adalah berkumpulnya syarat dan sumpah. Telah kita jelaskan bahasanya masing-masing dari syarat dan sumpah itu memerlukan jawab Jawab syarat itu majuzum atau bergandeng dengan fa tergantung kondisi. Di ini pada saat ternyata jawab kosam itu boleh jadi diberi tokit atau tidak diberi tokit. Dibkan e, sesuai dengan apa yang telah atau baru saja dijelaskan. onma dan seringkali terkumpul syarat dan kosam dalam satu rangkaian Lalu jawabnya itu milik siapa? Fafihadil halat maka dalam kondisi ini jawab itu adalah milik yang dulu. Kalau yang dulu adalah syarat maka ini jawab syarat dan berlaku ketentuan jawab syarat. Jika yang dulu adalah kosam maka jawab kosam dan berlaku ketentuan jawab kosam. Contoh, in al amala wallahi tanjah. Jika engkau uh, eh, aktontal amal bekerja dengan baik, bekerja dengan uh, profesional, demi Allah tanjah engkau akan berhasil. Nah, di sini yang dulu apa? Syarat sehingga jawab syarat majusuk. Tanjah itu majusuk karena uh, karena fi'il syarat itu lebih dulu daripada Sumpah. Wallahi in telah amala latan jahanna. Ya Allah jika engkau bekerja dengan baik, sungguh engkau akan berhasil. Di sini latan jahanna diberi dengan lam dan non karena kosam itu lebih dulu daripada syarat. Maka jawabnya adalah jawab kosam. Kemudian uslubul madah watan. Cara untuk memuji dan mencela. Maka di antara cara untuk cara yang digunakan untuk memuji dan mencela adalah menggunakan nikmat dan bisa. Nikmal fatihul amrun sebaik-baik penakluk adalah amr. Bisa kaulu lusa zuri Sejelek-jelek ucapan adalah persaksian palsu. Nah, ada uslub-uslub ini, uslub nikmat dan bisa tersusun dari tiga rukun. Yang pertama adalah fi'il. Dan fi'ilnya adalah fi'il jamin, nikmat atau bisa. Dan fa'il dari si fi'il. Contohnya adalah al-fatih atau al-qaul dalam dua contoh yang lewat. Kemudian setelah itu ada yang disebut dengan maksus bil majah atau bidah. Al maksus bil majah atau al maksus bidah. Fima yali berikut ini penjelasan ringkas untuk masing-masing dari tiga rukun uslubul majah dan dah. Pertama adalah fi'il yaitu nikma atau bisa. Nikma adalah fi'il jamid. Artinya tidak memiliki mudarat dan amar dan maknanya adalah pujian sebaik-baik dan bisa juga fil jamid yang menunjukkan makna celaan nikmat dan bisa tidaklah huma isyaratul adat isyarat untuk bilangan tidak menerima isyarat untuk bilangan tidak ada nikum nikuma atau oh, semisalnya yang menunjukkan bilangan. Dan boleh dimuanaskan nikmat ada, bisat ada. Nikmat sifatu hubul watani atau nikmat sifatu hubul watani. Sebaik-baik sifat cinta tanah air pakai nikmat tanpa tak atau dengan tak. Maka kesimpulannya penulis ini ada seorang nasionalis. Nah, nah, penulis buku ini seorang nasionalis. Seorang nasionalis, seorang yang punya paham uh, fanatik Arab. ya. Ya. Sehingga mengalahkan walak wal barok. Yang penting semua orang Arab adalah saudara itu rahasia kan kenapa saya nggak membuka uh, eh, pembacaan buku ini dengan kolal mu'alif eh, <laughs> eh, titik-titik kemudian fa'il nikmat dan bisa nikmat dan bisa itu ada empat keadaan pertama boleh jadi bergandeng dengan al nikmat rajul sebaik-baik orang ya, sebaik sebaik-baik orang sebaik laki-laki adalah asanik yang bekerja al-mujidu yang sungguh-sungguh dalam bekerja rajul fa'il untuk nikmat marfu dengan doma bisal ismu al-kusuku ba'dal iman contoh ayat Al-Quran bisal ismu al-kusuku ba'dal iman namun cara bacanya kalau pakai doa hafaz salis mul fusuku bi'salismu bi'salismul fusuku ba'dal iman. Sejelek-jelek nama adalah kefasikan setelah iman. Al-ismu fa'il untuk bisa makhluk dengan doma. Yang kedua adalah mudah kepada sesuatu yang mengandung al bisa masyirul asrari sujunu. Sejelek-jelek. Ya. Nasib penjahat adalah masuk penjara. Bahkan lebih jelek lagi kalau masuk neraka. Masir adalah fa'il. Masir di sini kita terjemahkan nasib. Bisa masirul asrari sujunu. Masih fa'il e, untuk bisa marfu dengan doma karena dia mudah pada isim yang bergandeng dengan al. Kemudian boleh jadi fa'ilnya nikmat atau bisa adalah domir e, eh, mumayas e, eh, yang menjadi yang memiliki tamyiz bin akhiratin dengan isim nakira dan isim, isim nakira nikma khuluqan al amanatu sebaik-baik akhlak adalah amanah fa'il dari nikma dalam domir mustatir takdirnya huwa khuluqan di sini tamyiz mansub dengan fathah kemudian boleh jadi uh, fa fa'ilnya adalah isim mausul yeah. dua macam isim mausul ma atau man bisa mataf alu sariqatu sejelek-jelek apa yang kau lakukan adalah mencuri ma isim mausul ma mabni ala sukun mahnya rafa sebagai fa'ilnya bisa yang ketiga adalah al maksus bil madah audam al maksus bil madah atau al maksus bidam adalah isim yang dimaksudkan untuk mendapatkan pujian atau celaan dan di i'rab daiman selalu sebagai mubtada' Lalu khobarnya mana? Jumlah berupa fi'il maja atau dan dan fa'ilnya itulah khobarnya. Maka nikmat sadiqul kitab sebagai teman eh, itu adalah buku. Tidak ngobrol kapan saja bisa. Ya, malam hari, tidak ngobrol, bisa gak pernah marah-marah itu. Ah, sebaik-baik teman, gak pernah marah-marah, gak pernah sewot, gak pernah. Ah. sebaik-baik teman adalah buku. Nah, kitab adalah muktajak marfu dengan doma, jadi dia disebut maksus bil Sedangkan jumlah buku fi'il nikmat dan fa'ilnya yaitu as, uh, eh, nikmat sadiqu mahalnya rofa muqaddam. Dan boleh juga, boleh juga maksud itu terletak di depannya fi'il nikma atau bisa. Alkitabu nikmah sadiqu. Maka pada saat ini maka eh, Alkitab tetap di Arab sebagai mubtada dan jumlah setelahnya adalah khobar mubtada. Uh, catatan sama digunakan juga kata-kata eh, habada untuk madah sebagaimana nikmat dan la untuk celaan sebagaimana bisa. Fa'il dalam habada atau la adalah za. Fa'ilnya. Wal maksus dan maksus di Arab sebagai mubtada. La habadan nifaku. La habu Haba uh, fi'lun madin jamid Ba isim isar mabni fil mahli rafin fa'il. Dan lahabada ini e, jumlahnya mahalnya mahal opak sebagai khobar. Nikmat maksud bidam dan dia mubtada marfu. Ya, jumlah min fi'il dari fi'il habba tambah fa'ilnya za mahalnya rafa khobar muqaddam. Kemudian uslub ta'ajub cara untuk mengungkapkan kekaguman. Uslub ta'ajub adalah sebuah cara yang digunakan oleh orang Arab litakbir untuk mengungkapkan duhsyah keterkejutan atau menganggap agung satu sifat yang ada pada satu benda. Ma'adaba ma'anili Betapa segarnya air sungai Nil. Ada dua cara, ada dua bentuk cara untuk mengungkapkan kekaguman. Yang pertama adalah mengikuti wazan alahu. Yang kedua adalah mengikuti wazan af'il bihi. Dan disyaratkan mengungkapkan kekaguman dengan dua cara ini hendaknya fiilnya adalah fiil sulasi. Fiilnya adalah fiil yang terdiri dari tiga huruf. Contohnya jamula indah, azuma agung, aduba segar, sodako benar, kaburo besar, kaburo banyak. Dan filnya adalah fil tam dan fil nakis, semisal kanan dan saudaranya. Eh, kemudian eh, sifat isim sifat dari fi'il tersebut tidak mengerti wazan af'ala yang mu'anasnya uh, eh, fa'la Kemudian kalimatnya adalah kalimat fi'ilnya adalah kalimat positif bukan kalimat negatif. Kemudian e, mabni ma'lum bukan mabni lil majhul. Dan fi'ilnya adalah fi'il mutasarrif artinya memiliki madhi, mudhari' dan amar. Contohnya ma ajmala samaa. Betapa indahnya langit malam ini. Ma isim nakirah maknanya adalah syai'un azim mabni ala sukun mahalnya rafa sebagai mubtada. Ajmala fi'l madin fa'ilnya damir mustatir wujuban takdirnya huwa. Takdirnya huwa terkadang eh, damir mustatirnya wujuban. Umumnya eh, takdirnya huwa itu eh, mustatir jawaza. Berjumlah tu min fi'il wal fa'il ini khobarannya ma' Sama maf'ul bihi mansub dengan fathah. Ma'ajmala sama'a. Dan makna ini maknanya takjub. Lain lagi kalau kita baca ma'ajmalu sama'i. Kalau ma'ajmalu sama'i, maka ini kalimat tanya. Mana dari langit yang paling indah? Jawabnya bintangnya. Bagaimana kisah Abdul Aswad Adu Ali dengan putrinya yang dikatakannya adalah sebab penulisan ilmu nahwu. Satu ketika Abdul Aswad Adu Ali bapak nahwu ya, e, melihat lihat indahnya malam bersama putrinya, ya, maka putrinya berkata kepada ayahnya, Ma'ajmalu ajmalu samai maka ini kalimat tanya. Maka bapaknya menjawab nujumuha. Dan putrinya mengatakan, tidak, saya ingin takjub. Nah, saya bukan bertanya. Eh, oh itu takjub. lah untuk soal. Maka bapaknya mengatakan kuli ma'ajmalas samaah. Kemudian kejadian inilah yang mendorong Abdul Asad Abu Ali, wah ini orang Arab sudah kacau ngomongnya. Uh, untuk mendorong Abdul Asad Abu Ali untuk kemudian membukukan uh, dan merumuskan ilmu nahwu. Ini gara-gara kalimat ma'ajmal sama'a atau ma'ajmal sama'i. Atau boleh juga ajmil bisama'i. Ajmil fi'il madin. Oh, fi'il madin ya. Ja'ala suratil amri namun bentuknya bentuk amar. Mabni alal fatah muqaddam. Nah, kemarin ada yang tanya, apa ada mabni fatah muqaddam? Jawabannya ada. Fatah muqaddam. Bisa mak harf zaid. Asama adalah fa'il marfu dengan domah. Yeah. Yeah. Fa'il marfu dengan domah namun domahnya muqaddarah pada hamzah. Cuma bentuknya jatah soal surahnya surah majrur namun statusnya adalah marfu. Jika fi'il itu tidak sulasi, misalnya tafawwaqa berprestasi, intasara menang, atau fi'ilnya nafis, contohnya kana, dola, atau yang lain, atau sifat e, dan fi'il tersebut mungkin wazan af'ala yang mu'anasnya adalah fa'la, contohnya e, adalah e, sawita hamira ya, yang uh, eh, isim sifatnya menjadi aswad, ahmar, Manasnya menjadi sauda, hamra. Tawasana ila ta'ajub maka kita bisa sampai kepada ungkapan ta'ajub dengan kata-kata tadi dengan menambahkan asyadda atau asjid bihi dan semacam keduanya. Watain fadzalik dan kita bawakan setelah itu master sari atau master muawal. Ma as'aba ya, kauna jawai muran. Betapa susahnya mufrad kok pahit. Ma'arwa ayat tasiral jaisu betapa indahnya seandainya pasukan itu menang. Ma'asyadda sawad dan laili betapa gelapnya malam. Ya, maka jika kita ingin tajuk dengan ayat tasro menang, maka kita gunakan uh, kita harus mulai dengan fiil yang lain yang mengikuti Eh, wazan af'ala ma'wa'a Jika ya. tidak ada yang cocok maka ma'asyadda ya. itu cara untuk takjub dengannya. Jika kana fi'lu manfiyan jika fi'li itu manfi Contohnya dia tidak benar, dia tidak berkata atau mendilil majhul dikatakan, dihukum Tawasalna ila ta'ajub maka kita bisa sampai kepada ungkapan ta'ajub binar kata sahabiqati sama dengan metode yang telah lewat mas timal mas dari fi'li mu'awalan ditambah menggunakan masdar fi'il dalam bentuk masdar mu'awal ma'adho'o ala yasduqal amilu betapa bahayanya jika seorang buruk itu tidak jujur Ma'ajmala ayuqal al-haqqa Ayuqal al-haqqu betapa indahnya jika kebenaranlah yang dikatakan. Kemudian layu ta'ajjab di dalam bisa digunakan untuk ta'ajub fi'il jamid mutlakan secara mutlak. Itu asal laisa nikmat dan bisa tidak dimasuk tidak bisa masuk dalam uslub ini. Ya, maka e, mengungkapkan takjub dengan wazan maaf ala atau afil b adalah cara mengungkapkan, takjub yang tiasi yang kita bisa buat sendiri. Catatan, kita waktu ba'du siyarin tiasi asin. Untuk mengungkapkan kekaguman ada beberapa cara yang tidak kiasi. Tidak kiasi sama dengan samai Artinya kita dengar orang Arab seperti itu. Dan kita tidak bisa bikin sendiri. Kalau tadi ada wazannya, maka kita bisa bikin sendiri. Yaitu mengungkapkan kekaguman dengan mengucapkan subhanallah atau lillahi daruhu. Ini tidak bisa diterjemahkan letterlock milik Allah permatanya. Namun ya E, terjemahkan dengan ungkapan kaguman betapa indahnya, betapa mengagumkannya. Ya lahu, nah ini ada ungkapan ya lahu. Ya lahu min batolin, betapa hebatnya pahlawan itu. Ya lahu di sini terjemahnya jangan diterjemahkan letterlah. Ya wahai lahu miliknya uh, nyambung Yalahu maknanya telah tahajud. Betapa hebatnya mimbar oleh pahlawan itu atau seorang pahlawan. Kemudian ikhtisas. Ikhtisas adalah satu uh, uh, gaya bahasa disebutkan padanya isim dohir setelah domir mutakalim. Berarti domir mutakalim ini galiban biasanya mufrad atau jamak. Yang domir mutakalim ini wadhi al-maksuda minat domir menjelaskan maksud dari domir anak taliba atalafal ilma saya seorang murid ya, dan e, mengkaji ilmu nahnul junuda nudafiu anil wakoni kami para tentara ya, e, sedang membela tanah air nahnu ma'syaral lana ma'syaral arabi majdun qadimun. Eh, kita orang-orang Arab memiliki eh, keagungan masa silam. Nah isim yang menjelaskan maksud dari domir semisal tolib, junud, maksar Arab dalam contoh-contoh di lewat, contoh-contoh di atas disebut maksus. Dan maksud selalu mansub karena dianggap sebagai maf'ul bihi untuk fi'il yang dibuang dan wajib dibuang dan fi'il tersebut takdirnya adalah akhusu. Kemudian catatan yang pun boleh jadi maksus itu berupa ayu atau ayat ayatuha, ayuha atau ayat ayatuha. Wayalihima dan setelah ayuha dan ayat ayatuha adalah isim dohir marfu. Sedangkan ayu dan ayat ayatu di i'rab sebagai maksus mabni ala domi namun mahalnya nasab. Wayakunul ismu ala diyalihima nahtan marfu'an. Sedangkan isim yang setelah ayu dan ayat ayatu itu statusnya kalau mengikuti pendapat penulis adalah naat atau badal menurut pendapat yang lain. Contohnya inana ayuhal atibau nu'alijul mardo. Sehingga kami, wahai, sehingga kita, wahai para dokter, kita punya tugas untuk mengobati orang-orang yang sakit. Ayu maksus mabni alat domi mahalnya naksab haknya adalah zaida tiba adalah naktun marfuun mati. Kemudian usulul iraq wa tahdir Irgha maknanya adalah hatul mukhatta. Memotivasi, memanas-manasi, menyemangati orang yang diajak bicara untuk melak, uh, dengan menyampaikan kepadanya perkara yang terpuji supaya dia melakukannya. Nah sesuatu yang terpuji tersebut disebut murah muron bihi. Sedangkan tahdir maknanya adalah tambihul mukhatab mengingatkan orang yang diajak bicara pada perkara yang tidak disukai supaya dia menjauhinya. Perkara yang tidak disukai disebut muhadzar minhu. Uh, dan muhadzar minhu di dan iman selalu dengan status mansub karena ada fiil yang dibuang. Asidqa asidqa, jujurlah jujurlah. Asyidiqah yang pertama adalah mahful bihi untuk fi'il yang dibuang takdirnya ilzam. Selalulah jujur, selalulah jujur. Eh, selalulah jujur. Sedangkan sidiqah yang kedua adalah tauqid lawdi mansub. Mengikuti yang diberi tauqid karena yang diberi tauqid sidiqah, maka ini juga sidiqah. Karena tauqidnya juga sidiqah. Kemudian bentuk-bentuk irak dan tahdir. Irak dan tahdir itu memiliki bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, eh, mughabi dan mahatar minhu disebut sendirian. Asidqah, al kadibah Jujurlah, jangan dusta. Hindari dusta. Uh, kemudian murabi atau mahatar minhu disebut dengan berulang al amanata lah amanahlah lah al al qadara jauhilah qadar melanggar perjanjian melanggar jauhlah melanggar perjanjian atau murabi dan mahatar minhu disebut dengan beratok asid kawat ikhlas jujur dan tuluslah an nifak wal khianata. Hindarilah nifak dan khianat. Catatan tahdir untuk tahdir ada bentuk yang keempat yaitu muhadar minhu disebutkan setelah kata-kata iya tanpa atok, atau maktub dengan wawu atau majur dengan min Contohnya ia iya hawuna. Jauhilah sikap meremehkan. Boleh juga pakai wau, pakai atop. Ia tahawuna. Boleh juga pakai min. Ia kami tahawuni. Ia makulun bihi mabni mahalnya nasab li karena fi'il yang dibuat. Kafnya itu hakul khitab wa ta'awuna kalau pakai waw maka wawunya telah apa ta'awun adalah maf'ul bihi, tahawun itu maf'ul bihi untuk fil yang dibuang takdirnya adalah uhadziru, uhadziru tahawuna. Dan istighosa meminta tolong. Istighosa adalah salah satu dari e, bentuk tidak memanggil namun yustamal digunakan di talabil khalas min syiddatin di talabil khalas supaya terbebas dari kesulitan ya la rijalil inqadhi liddallina rijalil inqas itu mungkin ke tempat kita ya tim sar eh, eh, tim penyelamat al inqab rijalil inqab tim penyelamat Wahai tim penyelamat lidolin, selamatkan orang-orang yang tersesat jalan. Nah, uslubul istighosa itu terdiri dari tiga rukun. Yang pertama adalah adat istighosa, yaitu ya wal istighosu bi istighosu tidak bisa istighosa dengan selain ya dengan menggunakan adat nida yang lain selain dia Dan mustaghas bihi sesuatu yang dimintai tolong. Daiman selalu maju dibaca jer karena lam yang berharokat fathah. Lari jalil ingkot contohnya. Mustaghas lahu pihak yang ditolong. Ya, wayakunu dan dia maju dengan lam yang dibaca kasroh lidoli boleh juga dijar dengan min. Ya lal amin al fasadi. Hei orang-orang yang memperbaiki masyarakat, perbaikilah kerusakan yang ada. Catatan kasihan kali digunakan usul istighosa untuk mengungkapkan kekaguman. Ya lal ajabi. Betapa mengagumkannya. Ya la jamali zuhuri. Betapa indahnya bunga-bunga ini. Tapi hadil halat di dalam kondisi ini. Mustahot pihak yang ditolong itu pasti dibuang. Bisa hadal uslubu dan uslub ini disebut dengan uslub tidak ta'ajubi. usul istighosa namun untuk ta'ajub itu disebut usul nikah at-ta'ajubi. Kemudian eh, istifham bertanya pengertian usul istifham. Usul istifham adalah satu gaya bahasa yang digunakan untuk meminta penjelasan tentang suatu hal. Contohnya matal intihan, kapan ujian, Nah, uslub ini memiliki adat yang disebut adat istifham. Dan semua istifham itu menuntut adanya jawaban. Jika istifham tersebut murni istifham. Kecuali jika istifham tersebut adalah istifham ingkari, istifham untuk menyalahkan, maka tidak perlu jawaban. Kalau, karena terkadang orang itu menyalahkan orang lain, pakai kalimat tanya, siapa yang nyuruh kamu? Nah, sudah dijawab, kalau tambah malah nah, ini tanyanya tanya untuk marahi nah, dijawab oh, tambah marah itu nggak boleh dijawab man amau kebihana nah, nggak usah didengarin saja dengan perlu ketundukan oh, dijawab tambah marah dan nah, ada istighfar pada dua macam, huruf istighfar dan isim istighfar. Huruf istighfar ada dua hal sama hamzah. Hal Yustafabia digunakan untuk bertanya tentang isi kalimat positif dan jawabannya adalah naam jika memang positif dan la jika negatif. Hal kalau tahadil kita apakah engkau telah membaca buku ini maka jawabannya adalah naam atau la. Hamzah, Hamzah ada dua macam. Yutlah bubiha, Hamzah digunakan untuk menentukan satu dari dua hal maka setelah Hamzah akan ada am yang disebut am mu'adalah. Dan jawabnya adalah dengan menyebutkan, dengan menentukan mana yang ditanyakan. Araita Muhammad dan Am Aliyan, apakah engkau melihat Muhammad ataukah Ali? Maka jawabannya dengan menyebut Muhammad atau Ali. Yang kedua, Eh, Hamzah itu semisal hal digunakan untuk bertanya menanyakan isi kalimat positif maka jawabannya adalah na'am ataukah la tahu dan kitabah Apakah engkau telah membaca buku ini Jawabannya na'am atau la Kemudian Hamzah Bisa juga masuk kepada Nabi Artinya Yustafam biha e, digunakan untuk bertanya untuk isi dari kalimat negatif. Maka jawabannya adalah bala jika iya dan naam jika tidak. Alam takwa al-kitab. Tidakkah engkau telah Tidakkah engkau baca buku ini? Jawabannya kalau iya bala, kalau tidak naam. Kemudian isim-isim istifham. Isim-isim istifham adalah ada yang digunakan untuk bertanya an mufradin tentang sesuatu eh, eh, yatlubu ta'inuhu yang harus eh, tertentu isim istifan adalah man untuk makhluk yang berakal man al alama al ardil muharrarati siapakah yang mengibarkan bendera di atas bumi yang telah dibebaskan dari penjajahan. Ya, habis perang selesai menang, nah, bisa musuh penjajah, maka man al alam al ardil muharrati. Ma untuk makhluk yang tidak berakal. Ma yalqasa di diqarataha. Cerpen-cerpen apakah yang telah engkau baca mata untuk zaman mata hadorta kapan kau hadir kemudian uh, aina telah pertanyaan untuk pertanyaan untuk tempat misal aina tako zakozik zakozik nama tempat di Mesir ini nampaknya penulis buku ini orang Mesir eh, orang Mesir sehingga ya, contohnya Mesir terus, Said, Skadaria, Kahiro, itu malah nama yang gak begitu terkenal, Zakozi, uh, eh, ya, Toto, uh, eh. Zakozi termasuk tempat yang banyak di sana mahasiswa Indonesia ya. kuliah di Al Azhar banyak yang ngambil tempat di nama tempat Zakozil. Karena Al Azhar itu beda dengan universitas lain di di dunia. Kalau universitas yang lain ya UGM ya cuma di Jogja. Tapi kalau Al Azhar itu tidak. Ya, ada Al Azhar Cairo, Al Azhar Zakozik, ada Al Azhar Mansurah, Al Azhar Tonto ah, Al Azhar jadi ah, semuanya namanya Al Azhar semuanya namanya Al Azhar jadi ada di, di tiap kota kota-kota yang cukup besar ah, semuanya namanya Al Azhar dan itu semuanya ya jadi bentuknya tidak cuma uh, ini kalau di Kairo namanya ini kalau Mansur namanya ini enggak di sini yang namanya asar, namanya asar, namanya asar. Ma al-azhar, Kairo, al-azhar, mansuro al-azhar, Zakozi, al-azhar. Ini itu dan seterusnya. Maka kuliah di mana di Al-Azhar? Di mana? Ah, ditanya di mana? Nah. Setelah kuliah di mana di Al di Azhar? Maka ditanya lagi di mana Al Azharnya? Al Azhar yang mana? Yang Kairo, yang uh, ini Zakozi, ataukah yang Mansura ataukah tempat yang lain. Eh, kam untuk ajar, kam kita qara'ta, berapa buku yang pernah engkau baca? Kaifa untuk menanyakan keadaan, kaifa ja'a Zaidun, bagaimanakah? Kurang pada tanya ya. Kaifa ja'a Zaidun, bagaimanakah keadaan Zaid, e, bagaimanakah Zaid datang? Dengan cara apa Zaid datang? Dengan jalan kaki, berkendaraan, apa yang lain. Ayu tergantung mutok ilahnya. Ayu talibin najaha. Murid mana yang lulus? Nah, jawaban untuk pertanyaan dengan menggunakan adat-adat ini dengan menyebutkan sesuatu yang ditanyakan. Itu yang dimaksud dengan al-mufradin ya, eh, yutlabu ta'inuhu. Mufrad yang perlu disebutkan uh, secara khusus sebagai jawabannya. Dan semua isim istifham adalah mabni kecuali ayu. Kalau ayu itu di Arab sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Man patah misal Siapa yang menaklukkan kota Mesir? Jawabannya Amr Ibn al-As. As-Sahabil Jalil. Man isim istifah. Mabni. Man rofak sebagai mubtada. Makal intihanu. Kapankah ujian? Bil-Ams. Ya. Isim istifah mabni fi mahali rafin muqaddam. Aina taqa Iskandaria itu Di manakah Iskandaria itu kota Iskandaria itu terletak? Taqa di sini artinya terjemahnya terletak. Ini isim istifamat bani mahnya nasab sebagai dorob tempat, dorob makan. Kaifa haluka? Kaifa isim istifham mabni mahnya ofa khobar muqaddam. Kemudian catatan tapi ada waktu istifham uh, eh, adat istifham itu iman selalu di awal kalimat. Cuma contoh-contoh yang lewat. Dan tidak boleh mendahului adat istifham kecuali huruf jar atau mudhof. Kalau huruf jar maka boleh. Contohnya min aina latahada. Dari mana engkau bisa mendapatkan ini? Didahului dengan huruf jar. Man diluman Rumah siapa ini? Ini ada istifham didahului dengan mudhof. Dan jika rubjan masuk kepada isim istifham, jika takolah, jika masuk harf eh, harf jarin huruf jar pada isim istifham maka istifham eh, eh, pada isim istifham ma maka dibuang alifnya ma jika hujan masuk kepada isim istifham ma, maka alifnya ma dibuang. Ma kemasukan ba, maka bima pendek. Lima. Contoh ayat Al-Quran, amma yatasa'alun. Mimnya pendek. An ma. Amfirnya amma. Kadiran masalah kali ditambahkan kata-kata da, ba zaman dan ma setelah man dan ma yang merupakan isim istifham. Maka dalam kondisi ini za teranggap za e, bersama isim istifham dianggap sebagai satu kata. za indaka. Ya, maka irobnya za. tidak man terus kemudian za isim isyarah bukan. Manda isim istifham maknanya ala sukun maknanya rafa mubtada. Indaka dorab indaka pun Eh, dan dia adalah khubah. Mada qara'ta? Mada ismu istifham mabni ala sukun ma'na nasbin maf'ulun bilik eh, lil fi'li qara'a. Wakat ya'ti eh, atau wakat yu'ta bi di ba'da manda wa mana. Terkadang didatangkan kata-kata Allah di setelah manda dan mada. Maka dalam kondisi ini Allah di sebagai khobar mubtada dan jumlah setelahnya adalah silah mausul. Man ja'a siapa yang datang itu? Manda isim istifham mabni mahnya rafa mubtada alladhi isim mausul mabni mahalnya rafa khobar mubtada. Ja'a fi'il madin eh, wal fa'i e, eh, domir mustatir akhirnya wa wal jumlatu silatul mausul Adapun e, eh, bab ke-6 maka contoh-contoh i'rab. Eh, yang pertama adalah contoh i'rab isim mu'rab. Amsilah contoh-contoh yang e, beraneka ragam untuk i'rab isim marfu. Contohnya ayat Al-Qur'an kaulun ma'ruf ucapan yang baik dan memberi maaf lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti orang yang diberi sedekah wallahu waliyul halim Allah maha kaya tidak membutuhkan makhluknya lagi maha penyayang lewati kalimat berikutnya uh, yas'alu murabbiyani kilahuma antahdi bin nas'ai dua pendidik itu dua-duanya bertanya tentang masalah pendidikan generasi muda. Nasi maknanya generasi muda. Dan kalimat berikutnya, laulan ittihadu la halakatil ummatu, seandainya bukan karena persatuan, bangsa ini tentu telah binasa. Dan kalimat yang berikutnya, yung tabaru an yajida intajuna sinai. Satu hal yang sangat dinantikan dan diharapkan bertambahnya uh, produk dari perindustrian kita. Sukanya pabrik, industri, aduh, di hobinya penulis buku ini. Nikmat mu'inu fil masaibi aku sebaik-baik penolong dalam musibah adalah saudaramu. Kemudian contoh uh, i'rab isim mansub inal ayat Al-Qur'an inal hasanati yudhibuna sayi'at Sesungguhnya kebaikan itu menghapus kejelekan. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Lewati. Inna ma'usri yusran. Sama kesulitan terdapat kemudahan. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Kami mengutusmu dengan buah kebenaran e, sebagai pemberi kabar gembira untuk orang yang beriman dan kabar menakutkan bagi orang yang kafir. Contoh ayat Al-Quran masih Inna fatana laka fatha mubina. Kami akan berikan kepadamu kemenangan yang nyata. Itulah perjanjian Hudaybiyah. Kullu ta'irati di'adatil yawma ila ta'iratan. Semua pesawat pulang pada hari ini kecuali satu buah pesawat. Dan contoh untuk i'rab isim majrur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian itu mungkin harokat yang lebih tepat wuziatil arbahu ya, keuntungan dibagikan ala umal masnai dibagikan kepada semua buruh pabrik itu jami'ihim semuanya dan contoh ikhraf isim abni inna hadza amaluna nabikum inilah cita-cita dan harapan kami pada anda Allah ya'ti koribun yang pasti datang itu dekat. Walakin Allah diam ba'idun, semua yang sudah berlalu itu jauh. Ia kum sofahan mudarisu. Pak guru menjabat tangan hanya kepada kalian Pak guru menjabat tangan. Lam yukafa'u ila tidak diberi hadiah kecuali kami Man qabalta siapa yang kau jumpai? Ana aina qadaita al-utlata utlata di manakah engkau akan habiskan hari liburmu? Contoh i'rab fi'il mabni. Sa'a rabul usrati kepala rumah tangga, rabul usra, kepala keluarga itu suami. Sa'a e, eh, ber, berupaya fisulhi untuk damai, mungkin damai dengan istrinya. Ya. Uh, Irba binasibika Ridolah dengan Bagianmu Adu wajibakum kamilah Tunaikanlah kewajiban kalian dengan sempurna Lat asabannan najaha eh, Sahlal manali Janganlah engkau kira Kesuksesan adalah satu hal yang mudah diraih Contoh i'rab fi'il fi'il mu'rab. Ini uhibbul ladina yu'adduna wajibahum kamilan. Sini aku suka dengan orang-orang yang menunaikan kewajiban mereka secara sempurna. Ya suruh diantaja fil imtihani. Aku senang ketika engkau lulus dalam ujian. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya dan uh, eh, ayat Al-Quran Wa'ati talkum fahakau berikan pada dari keperabat haknya jika juga berikan hak kepada orang miskin uh, Ibn Sabil, musafir yang kekurangan bekal Walatubadir kubadir tabadirot Dan jangan eh, membuang-buang boros, membuang-buang harta Setiap orang yang membuang harta adalah kawannya setan Dan i'rab fit'ah nasaria potongan dari sebuah uh, ya, kalimat prosa. Ina qiyadatal mas'uatil Kubro sesungguhnya memimpin proyek yang besar qiyadatan najihatan dengan kepemimpinan yang berhasil di mustama'in di tengah-tengah satu masyarakat yunadil yang sedang berjuang itu dan sedang memperbarui nasija hayatihi tenunan kehidupan mereka nasid itu tenunan kain namun maksudnya di sini pola hidup mereka muhtajatun nah ini khufat inanya maka kepemimpinan untuk memimpin proyek yang besar dan kepemimpinan yang baik itu memerlukan ayat A abna usyab hendaknya anak-anak bangsa memperhatikan manfaat al-watani hal-hal yang memberikan manfaat untuk tanah air dan dalam mereka yakin di anak israfi bahasanya pemborosan adalah ihdaran membuang-buang dan menyanyiakan di tarwatih kekayaan tanah air. Kekayaan alam dari tanah air. Maka supaya seorang pemimpin yang memimpin sebuah bangsa yang baru berkembang itu kepemimpinannya berhasil, maka kata e, maka ini diperlukan e, diperlukan perhatian, e, diperlukan kondisi agar anak-anak bangsa memperhatikan manakah yang lebih manfaat untuk bangsa secara umum. Dan jangan boros. Kemudian i'rab sebuah e, bait syair. dan huda fal atau diaun Dilahirkanlah hidayah, muncullah hidayah, maka alam semesta bercahaya wafamu zaman dan mulutnya zaman saatnya zaman itu punya mulut maka mulutnya ada sumun e, tersenyum wasanaun dan berisi sanjungan dan pujian. Dan e, yang terakhir adalah e, kesimpulan yang ini disimpulkan dengan e, jadawil. Jadawil jamak dari jadwal. Jadwal artinya diagram Jadwal bahasa Arab itu artinya diagram. Masuk ke bahasa Indonesia jadi jadwal piket, jadi jadwal uh, ini dan itu. Jadwal kalau dalam bahasa Arab artinya uh, diagram. Diagram itu kalau bahasa Arab sekarang, kalau bahasa Arab dulu artinya selokan air. Artinya selokan air. Selokan air dalam hadis ada uh, ada hadis di Umdatul Ahkam itu jadawin, ada kata-kata jadawin di hadis di Umdatul Ahkam, maknanya selokan air. Maknanya selokan dan selokan air. Ya, maka dengan e, eh, makin cuma kesimpulan dari apa yang kita telah baca, e, maka dengan ini maka anggaplah eh, selesailah bagian Eh, pertama dari uh, mulakhas uh, eh, Qaidul Urdul Arabiyah dan dengan ini berakhirlah uh, pelajaran kita selama satu minggu ini. Uh, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.